Kalau memang benar, perjalanan ibadah hanya kepada Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama terkait dengan syariat melakukan solat ketiga gerhana. Karena ketika disinggung dari penyimpangan kaum musyrikin di masa itu, kalau mereka ada yang beribadah kepada matahari, di antara mereka ada yang beribadah kepada bulan. Maka Allah terangkan bahwa matahari dan bulan, sebagaimana siang dan malam, itu hanyalah ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, bukan tempat untuk beribadah. Ibadah beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakannya. Kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah ingatkan, ini in baru. kalau mereka bersombong dari hari ini, alladzina Inna maka apabila mereka bersombong yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka yang selalu bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah lesu di dalam hal tersebut. Maka ini dari sifat seorang mukmin dan mukminah pada hal-hal yang merupakan tanda kebesaran Allah. Ia mengambil renungan menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika terjadi berhala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mawti ahadin wa la li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidaklah keduanya menjadi gerhana lantaran kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Walakin yukhawif bihi ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan gerhana matahari dan bulan ini membuat hamba-hambanya itu menjadi takut. Maka ini dari pokok yang sangat agung dan sangat mendasar di dalam agama. Syariat pelaksanaan sholat gerhana ini diingatkan oleh Nabi akan pentingnya. Kata beliau, "Idza ra'aitum syai'an min dzalika, fadzau ila shalah." Apabila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, berdirilah segera dengan penuh kekhawatiran untuk melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, beliau sebutkan, "Fasaddaqu wasallu wadkurullah. Bersedekahlah kalian, lakukan salat dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari penghambaan penghambaan yang ditegakkan ketika terjadi dari ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat yang ditunjukkan itu adalah hal yang harusnya membuat kita takut. nursilu bil ayati illa tahwifan. Tidaklah kami mengutus sebuah ayat kecuali untuk membuat takut, menumbuhkan rasa takut di hati manusia. Dari dari maksud yang kamu di dalam syariat terdapat di dalamnya berbagai kaidah penghambaan. Di antara kaidah penghambaan tersebut adalah kita selalu menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa takut inilah yang menyebabkan api neraka takut terhadap api yang ada di dalam api rasa takut yang ada di dalam hati seorang hamba. Dua api ini, api rasa takut yang ada di dalam hati dan api neraka tidak akan bertemu di satu tempat. Maka harusnya dari rasa takut selalu ditumbuhkan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada keagungan Rabbnya, kepada kedudukan Rabbnya, berdiri di depan Allah, maka dia akan mendapat dua surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya di kala gaib untuk mereka pahala yang sangat besar dan pengampunan. Untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga, Jaza'uhum جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه balasan untuk mereka di sisi rohnya, sorga-sorga ada, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini untuk siapa? Disebutkan di akhir ayat, dari kaliman khasya rabbah. Itu bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Maka ayat-ayat ini adalah hal yang harus dia menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Betul ada sebab-sebab ini. Dari sebab hubungan atau dari hal yang merupakan hubungan sebab akibat dan perkara yang ada alasannya, proses kejadiannya itu Allah tetapkan di tengah manusia. Ya. Kenapa terjadi gerhana? Karena antara matahari dan bumi terhalang oleh bulan, itu gerhana matahari. Dan demikian pula sebaliknya, Ini adalah hal yang merupakan perkara yang Allah tetapkan, tetapkan di dalam kehidupan. Tapi harus diketahui bahawa terjadinya hal tersebut semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Yang wajib dikenal bahawa di antara kehendak ada hal-hal yang mungkin di luar prediksi orang-orang yang pagi berkisah. Di akhir zaman nanti ada tiga gerhana besar. Ada satu gerhana di timur, satu gerhana di barat, dan satu gerhana di jazirah Arab. Dan itu adalah dari tanda hari kiamat. Dari tanda hari kiamat. Dan Rasulullah SAW ketika melihat gerhana, disebutkan di dalam sebagian riwayat, beliau khawatir antakuna saat bahwa itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Dan ini berbeda dengan sebagian manusia. Masya Allah, gerhana. Mari kita menikmati keindahan gerhana. Menjadi bahan tontonan tidak ada dari ibadah, tidak ada dari rasa takut. Nah harusnya rasa takut ini selalu kita ambil sebagai pelajaran. Nah ini dasar penghambaan yang wajib diingat. Kemudian yang kedua, dari ketentuan Allah di tengah makhluk, dibuat ayat-ayat yang berulang, ayat-ayat datang bersih ganti. Kejadian-kejadian sebagian yang lebih besar daripada yang lain. Ini semuanya untuk apa? Ini agar supaya seorang hamba memperbaharui dari keimanannya, memperbaiki dari rasa takutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, "Wa kadzalika anzalna wa kadzalika ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra." Demikianlah akan menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Kami terangkan di dalamnya dari ancaman dan siksaan agar supaya mereka selalu bertakwa dan selalu memperbaharui pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Ramadan, musim yang agung, kita memperbaharui dari keimanan. Masuk bulan Dzulhijjah, kita memperbaharui dari keimanan. Hari Jumat, kita memperbaharui dari keimanan. Itulah hari-hari kehidupan seorang muslim. Selalu ada perbaharuan. Ada hari yang dia perbaiki. Kemudian yang ketiga, dari kaitan penghambaan di sini, pada kejadian yang seperti ini, adalah seorang hamba ia selalu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi dari tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka seorang hamba hendaknya memperhatikan dari dari kebiasaan dari keberadaan dirinya apa yang dia kerjakan apa yang dia lakukan apa yang dia perbuat eh. dan jangan merasa aman terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat beliau melihat mendung berubah wajahnya karena ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala awalnya adalah dengan mendung yang terlihat dengan mendung yang terlihat maka dari tanda-tanda kebesaran Allah ini harusnya membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih memperbaharui dari keimanan kita mari kita perhatikan bagaimana Nabi saw ketika di khutbah beliau tentang gerhana, dengan pengen beliau tentang gerhana, beliau ingatkan bahwa gerhana ini adalah tanda dan tanda kebesaran Allah. Beliau ingatkan bahwa gerhana ini tidak ada kaitannya dengan ada seorang yang meninggal, ada orang yang baru lahir. Itu akidah kaum musyrikin. Gerhana ini dari ayat ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ingatkan kata beliau wallahi إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عنه kata demi Allah tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah yang lebih memiliki giro daripada Allah ketika ada seorang hambanya yang berzina atau hamba perempuan yang berzina peringatan dalam para ulama bahwa dosa dan maksiat ini dari sebab terjadinya tanda-tanda itu karena di hari akhir kiamat, karena dosa dan maksiat semakin banyak, semakin banyak terhadap yang terjadi. Peringatan untuk manusia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata "Wallahi lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalilan wa la bakitum Demi Allah, andai kata kalian mengetahui apa yang akan ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Dan di waktu dia sholat, dia maju Seakan mau maju ke depan, seakan mundur ke belakang. Ya. Ketiga, beliau merayakan hal tersebut, beliau berkata, tidak ada sesuatu pun kecuali ditampakkan kepadaku pada saat saya berdiri tadi. Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Saya melihat surga itu dari keindahannya. Ingin saya ambil suatu ranting dari surga itu. Hanya kata saya ambil, kemudian kalian makan, kata Nabi, ma di dunia dunia itu tidak akan tersisa sama sekali. Dan saya lihat neraka. Tidak pernah saya melihat sesuatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada neraka tersebut. Ini dua hal yang sangat diingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu dan pokok penghambaan di datangnya ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba selalu menjadikan negeri akhirat terang benderang di dalam hatinya. Selalu diperbaiki. Kapan dari cahaya akhirat redup di dalam hati, tertutup, tertutup oleh kegelapan-kegelapan kehidupan dunia, dari gemerlap hawa nafsu dan syahwat, maka harusnya cahaya akhirat itu dia berbahagia Ketika terjadi ayat yang seperti yang dia sholat, berpikir, bersedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Bahkan di sebagian riwayat Nabi anjurkan bersedekah dengan membebaskan seorang budak Dan ini bukan hari yang kecil membebaskan seorang budak. Dan demikian, kondisi-kondisi besar, kondisi-kondisi yang dikhawatirkan siksaan, seorang beramal dengan ketaatan, hal yang menghindarkannya dari siksaan. Sedang adalah hal yang menyelamatkan dari api neraka. Ya. Diharapkan dengannya dibebaskan seorang hamba dari kejelekan siksaan adab neraka. Salat adalah sebab yang seorang hamba dijauhkan dari adab. Istighfar adalah sebab seorang itu dijaga dari musibah dan malapetaka. Ya. Demikian pula dia mau memperbaharui dari keadaan dari akhirat di dalam dirinya dengan dia berhati-hati terhadap dosa dan maksiat. Karena sebagian manusia di hari-hari kehidupannya terus berjalan dia terbiasa dengan sebuah kebiasaan, dengan dosa, dengan maksiat, dengan memutus silaturahmi, dengan durhaka kepada orang tua, dengan menanamkan kebencian di tengah manusia dan sebagainya dia terjadi. Dan begitu terlihat dari ayat dan kebesaran Allah, ada perubahan pada jiwa, pada diri. Maka ini dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua keimanan dan istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua di atas Islam dan Sunnah ini di kehidupan dunia, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa di khutbah uh, ketiga setelah selesai sholat gerhana beliau menyampaikan khutbahnya, menyampaikan nasihatnya, Nabi juga mengingatkan tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Mengingatkan tentang pertanyaan di alam kubur mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Beliau perintah supaya berlindung dari siksaan di alam kubur. Ini semuanya memiliki makna-makna yang mendalam. Harusnya kita renungi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Selalu memberikan cahaya, keimanan dan selalu memberi hidayah di dalam hati kita. Menerangi kehidupan kita dengan berbagai ketaatan, memberikan taufik untuk kita semua untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala sebab yang bisa mendekatkan kita dari neraka dan kemurkaannya. huwa waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada eh, pagi hari ini ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته